بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمد من أحبه بجنود الأنوار وألهمه بأنواع العلوم والأسرار فصار من جملة الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المقربين والأبرار وعلى آله وأصحابه وذريته الأطهار أما بعد yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita untuk hadir di majelis yang penuh rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat yang dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatur rabi'atu wal khamsun min al-hikamil adhaiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-54 dari hikam Berkata Imam Ahmad Ibnu Atta'illah as dari rahimahullah An-nur jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi Fa'idha aradallah Allah ayyan surah abdah amaddahu bijunudil anwar wa kata'a anhu madadaz zulami wal aghyar yang artinya bermula cahaya baik itu cahaya yang disebut dengan nur bidaya atau nur wasatia atau nur nihaiyah cahaya itu adalah pasukannya hati Cahaya itu adalah pasukan, pasukan hati, tentara hati. Sebagaimana bahwa kegelapan itu tentaranya nafsu. Kegelapan itu tentaranya nafsu. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya maka Allah perkuat hamba itu dengan tentara-tentara cahaya itu. Dan Allah putuskan, Allah putuskan daripadanya bantuan kegelapan-kegelapan. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-54 ini. Di dalam hikmah ini musannib mencontohkan bahwa di dalam diri kita ini ada peperangan. Di dalam diri kita ini ada pertempuran. Pertempuran di mana pasukan putih yang menuju keridhaan Allah selalu berperang dengan pasukan hitam yang membawa kepada kemurkaan Allah. Setiap saat di dalam diri kita ini selalu ada pertempuran-pertempuran itu. Maka apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi kekasihnya, maka Allah perkuat pasukan-pasukan cahaya, pasukan-pasukan putih sehingga dapat mengalahkan pasukan-pasukan nafsu, pasukan hitam. Akhirnya si hamba ini sampai kepada mardhatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ida syara'al abdu bisair ila mardhatillah aqahun nafsu wa junduha bi anwa'il awaik fawaswasat fi qalbihi تصويب taubah, wa usraha لا la yasidal abdu ila maqsudihi min naili الله Hikmah yang ke-54 ini masih berkaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya yang membicarakan tentang cahaya-cahaya itu. Seorang hamba yang berada di dalam kegelapan seorang hamba yang berada di dalam ketidakpastian seperti kita kadang-kadang dimenangkan oleh kebaikan kadang-kadang kita terjerumus ke dalam dosa kadang-kadang kita sehari ini banyak dosanya kadang-kadang macam-macam karena kadang ada ketentuan kadang ada arah yang dituju ini keadaan seorang hamba pada umumnya Nah pada saat seorang hamba ini tidak ada arah Pada saat kita ini tidak ada arah yang mesti ditempuh kemana Allah memberikan kita cahaya Nah dengan cahaya itu Lalu timbul di dalam hati kita satu keinginan Untuk menuju satu tujuan keridaan Allah Timbul di hati kita dorongan yang kuat untuk menuju jalan yang dicintai Allah. Dalam hikmah sebelumnya, cahaya ini diumpamakan oleh musanib ini dengan tunggangan atau kendaraan. Bahwa cahaya itu adalah laksana tunggangan yang menyampaikan seorang hamba kepada keridaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila cahaya ini sudah ada diberikan Allah kepada kita. Tunggangan ini sudah ada, kendaraan sudah ada di depan kita. Makanannya, bekalnya, BBM-nya sudah ada. Dan kita sudah mulai berjalan dengan cahaya itu selangkah demi selangkah menuju keridaan Allah sembahyang sudah teratur, menuntut ilmu sudah terjadwal, membaca wirid sudah aktif sesuai waktu yang ditentukannya. Nah, ini sudah jalan kendaraan kita ini menuju kepada yang dicintai Allah. Nah, di tengah perjalanan kita itu kita akan dihadang. Nah, kita akan dihadang oleh nafsu dan tentara-tentaranya. Akahun nafsu wa junduha bi anwa'il awaik dengan macam-macam rintangan, macam-macam halangan sehingga kendaraan yang kita tunggangi ini tidak akan bisa mulus sampai kepada keridhaan Allah. Ada halangannya. Nafsu dan pasukannya Pasukan nafsu ini siapa? Syaitan, pasukan nafsu. Kadang-kadang bisa anak kita sendiri menjadi prajurit nafsu. Istri kita sendiri menjadi tentara nafsu yang menghadang kita. Orang tua kita, mertua kita, siapapun bisa menjadi pasukannya nafsu ini. Nah, ini yang menghalangi kita untuk menuju terus ke jalan yang diridai Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nafsu ini dan tentaranya tadi menghalangi kepada kita. Pertama-tama yang dihalanginya agar kita ini jangan bertobat. Nah, kaina dulu tobat itu. Dan tobat itu sulit. Tobat itu sulit. Kalau kita menghindari satu dosa itu sulit, lebih sulit lagi tobat dari dosa itu. Jadi mau ada anggapan tuh gawi jadul dosa karena nyaman aja tobat. Ini logika yang salah. Nah, mujanabatul maasi ashalu minat taubah. Menjauhi dosa itu lebih mudah daripada tobat terhadap dosa itu. Jadi jangan menganggap inting. karena nyaman aja Tobat, tobat itu lebih sulit daripada menjauhi dosa saat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi halangan pertama yang dihalangi oleh nafsu dan tentaranya ini adalah dengan tobat ini. Kita dahulu banyak kada sembahyang sekian tahun, sekian puluh tahun, sembahyang kadang-kadang, kadang-kadang kada. Nah, begitu kita tobat kepada Allah. Nah, kita diwajibkan mengkada sembahyang yang kita tinggalkan itu. Coba kita bayangkan betapa sulitnya. Sepuluh tahun kita sudah mulai akil balik lima belas tahun umur kita sekarang umur 40 tahun, berarti berapa tahun? 25 tahun. Tobat. 25 tahun ini sembahyang kita kadang-kadang kada, kadang-kadang sembahyang. Kita diwajibkan menghitung seapik mungkin. Diwajibkan menghitung sewajib mungkin. Diwajibkan kita menghitung sehari ini kira-kira aku ada sembahyang nyata pang dua Nah, dua sehari kali 25 tahun. Kalau kita ingin tobat, kita diwajibkan meng mengkalda itu, mengkalda. Dan mengkaldanya ini pauran segera. Nah, ini halangan yang pertama. Mudah ke tobat itu jar nafsu kem kaina aja tobat itu. Nah, kaina aja tobat. Makin kaina makin banyak hutang kita. Nah, yang kedua, halangan tobat ini adalah tobat daripada menzalim, menganiaya makhluk. Kita pernah menganiaya orang dengan tidak benar, melukai orang, menyakiti orang. Ini menganiaya. Nah, kalau kita tobat, kita dituntut untuk meminta halal kepadanya minta halal. ini kada gampang minta halal ini. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau memberikan contoh. Begitu beliau mendekati masa beliau di dalam dunia ini, beliau pernah berpidato di Masjid Nabawi itu Antara lain maksud pidato beliau itu adalah bahwa sahabat-sahabat yang pernah kusakiti, sahabat-sahabatku yang pernah kupukul, sahabat-sahabat yang pernah kuganggu, sekarang aku kata Rasulullah minta ampun, minta halal. Kalau kalian tidak mau memberi halal, memberi ampun kepadaku, silahkan balas sekarang ini di tempat ini. Ini satu contoh pemimpin nah, Rasulullah SAW. Beliau mengatakan demikian. Nah, hendaknya ulama ampih jadi bupati, kayak itu mestinya. Apalagi nak ampih jadi presiden, para habis masa presiden. Mestinya di televisi pidato. Kalau hendak selamat nih, wahai seluruh rakyatku, Siapa ada yang merasa terzalimi, siapa ada yang merasa kuaniaya, aku minta maaf, minta halal. Kalau minta ganti rugi silahkan datang kepadaku. Nah umpamanya. Orang kan wani juga datang ke sana. Kita mendatangilah ke sana. Walaupun kita ini terzalimi. Kita ini terzalimi. Lampu rancak pajah itu terzalimi. Terzalimi. Kenapa? Duitnya banyak. Bahan bakarnya kita banyak. Semua lengkap di Kalimantan nih. Tapi lampu rancak pajah pembagian keuangan kada adil, terzalimi. Tapi kita kada akan menuntut itu. Kalau minta halal kita halalakan aja, cuma kada wani minta halal. Nah, tokoh-tokoh kita itu. Macam Nabi kita langsung di hadapan sahabat. Siapa yang pernah aku tampiling, ya Nabi aku minta halal. Tampiling aku kalau kada mahalalkan. Dan ada sahabat yang berdiri. Ya sahabat, wahai Rasulullah, pian pernah memukul ulun nah, padahal ulun kada salah ah silahkan pukul di nabi berdiri sahabat tadi nak memukul nabi waktu pian pukul wahai rasulullah ulun kada bebaju pian harus pacul baju nah, jadi sahabat tadi sahabat lain ini bingung waninya ini lawan nabi kita nabi kita lepas baju nah jadi nabi pukul Akhirnya sahabat itu bukan memukul, tapi menciumi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Jadi tobat daripada zalim makhluk ini minta halal. Sulit itu. Atau taubah min akhdil malil haram. Tobat daripada mengambil harta haram. Tobatnya apa? Radduhu ila maliki, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Hmm. Ini halangan, rintangan oleh seseorang yang sudah mulai berjalan menuju jalan yang diridai Allah. Orang dahulu bermodal 100 juta duitnya duit kada halal hmm. pol dibukanya toko berdagang 20 tahun berdagang dari muda 100 juta tadi sekarang jadi 2 miliar nukar rumah nukar kendaraan tukunya sekian buah lalu orang ini dapat cahaya petunjuk mulai ke jalan Allah sampai di bab tobat bahwa harus mengembalikan seluruh harta yang haram itu. Hmm. maka asal modalnya haram. Bila modal haram, seluruh bunga-bunganya, kambang-kambangnya, cabang-cabangnya jadi haram. Nah, sangguplah keluar dari harta itu. Rumah ini nukar duit itu juga, kendaraan nukar duit itu juga, toko yang ada duit itu juga. Semuaan dari hasil itu. Nah, kalau hendak tubat dia harus keluar telanjang daripada itu. Kecuali pakaian yang menutup auratnya. Nah, sangguplah ini tuban nih. Ini halangannya. Halangan yang dilaluinya. Orang yang bekerja di pekerjaan haram. Bekerja di mana misalnya? Di pabrik minuman keras, ada orang ini bekerja sebagai pekerja di tempat-tempat karuki, tempat-tempat maksiat. Nah, gajinya sekian juta setiap bulan. Dia harus melepaskan pekerjaannya itu. Nah, sangguplah ini. Ini halangannya orang menuju ke jalan Allah ini. Fa'idha aradallah ayyan surah abdahu wa yaj'alahu min ahbabih apabila Allah menghendaki menolong hamba ini dan menjadikannya kekasihnya amat dahu Allah bantu orang ini nah, nyaman aja kalau Allah menghendaki si pulan ini nah jadi kekasihnya Allah bantu caranya dengan mudah dengan mulus mengatasi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan tobat tadi contohnya dengan apa Allah memperkuat? Pertama bil yakin dengan yakin. Nah, arti yakin itu apa? Ada musak, tiada ragu-ragu. Sedikit pun tidak ada ragu-ragu. Contohnya yakin yang kayak apa nah? Contohnya yakin Baitullah itu andaknya di Mekah. Yakinlah kita Baitullah Ka'bah itu andaknya di Mekah. Yakin kita tuh sedikit pun kada ragu-ragu. Nah, Allah beri hamba ini yakin. Nang apa nang diyakininya? Wa'dallah wa dhamanahu janji Allah dan jaminan Allah. Ini diyakininya. Diberi Tuhan hamba ini keyakinan terhadap apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijamin oleh Allah. Apa janji Allah contohnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ujar Tuhan siapa-siapa yang sungguh-sungguh menjalani jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk kepada jalan kami itu. Kalau kita ini bertikat bujur-bujur hendak sampai kepada ma'rifatullah, Allah pasti akan memberi petunjuk itu. Nah, ini firman Allah. Allah beri hamba ini yakin dengan itu. Nah, yakin. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah nyaman. Nah, jadi orang ini seandainya tobatnya ini harus menyerahkan seluruh hartanya karena memang dari yang haram diberi Allah orang ini keyakinan bahwa kalau engkau berbuat itu digantikan oleh Allah dengan yang lebih daripada itu. Nah, diberi Tuhan ini hamba keyakinan Nah, lalu si hamba ini berani melepaskan seluruh hartanya yang didapat dengan jalan yang haram tadi. Nah, nah maka dia lalu bisa meneruskan perjalanannya untuk menuju kepada keridhaan Allah tadi. Allah beri keyakinan. Nah, tapi kalau Allah menghendaki si hamba ini kehinaan, maka hamba ini tidak diberi keyakinan oleh Allah sehingga dia timbul keraguan-raguan mun aku balapas pada hartanya kemana aku lagi bagana kayak apa aku lagi makan kayak apa aku menyekolahkan anakku kayak apa aku bayar kredit motor kredit mobil kayak apa aku mengatasi itu nah kalau orang dikehendaki Allah kehinaan dia akan ragu-ragu dengan itu ragu-ragu. Padahal dengan jelas Al-Quran mengatakan kalau dia melepaskan diri dari seluruh harta yang haram itu Allah jadikan mudah dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga yang lebih baik daripada harta yang selama ini dipegangnya, dimilikinya. Nah keyakinan ini yang dikatakan Nabi sesuatu yang sangat mahal yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang tertentu keyakinan itu orang begawi ini gaji 10 juta sebulan tapi ini digawian ini kada kawa kada berdosa berdusta ini duduknya di jabatan ini nah maka di jabatan ini kada kawa jujur atasannya ini ada nang mahantaminya ini hendak jujur kayak apa kada kawa jujur mesti beculas tahun bawahan kaina. Nah, kalau orang ini diberi Allah cahaya dan dia berperang dalam dirinya, Allah perkuat dengan keyakinan, dia akan keluar dari jabatan itu. Pasti keluar. Allah pun pasti akan memberikan dia kedudukan yang lebih baik, lebih terhormat daripada itu. Tapi kalau Allah lawan hamba ini kada sayang, Allah ingin menghina akan hamba ini lalu ini ragu-ragu hmm, aku ambis ini kemana aku begawi hmm, kemana aku memberi makan ini anak kemana ini kemana itu nah sampainya mati keraguan yang itu lagi dalam hatinya ini kalau Allah menghendaki kehinaan seorang hamba itu nah, para muhibbin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu orang ini dengan yakin tetapi bantuan Allah ini aglabiahnya, sunnatullahnya mesti diusahai. Allah tuh memberi kita bantuan, pertolongan, itu kebiasaannya, aglabiahnya diusahai. Ada proposalnya. Kayak apa caranya untuk mendapatkan yakin itu? Ini kita sudah tahu nah gawian ini salah kalau aku hendak selamat aku mesti keluar dari gawian pekerjaan ini tapi hati ragu-ragu nah kada wani lagi pada nyata salah tahu cuma kada wani keluar pada pekerjaan itu nah dicari yakin nih cari yakin ini karena bila yakin itu datang selamat sudah semua yang jahat yang haram dia lepaskan karena dia yakin dia takwa dia akan ditolong oleh Allah nah. Rasulullah SAW bersabda ujar Nabi kita ta'allamul yakin nah, pelajari yakin itu hendak dapat yakin itu belajar yakin Imam Ghazali mensyarahkan hadis itu maknahu jalisul mukinin واستمعوا منهم علم اليقين وواظبوا الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كما قوي يقينهم itu sarah hadis tadi ujar nabi kita belajarlah ilmu yakin artinya apa duduklah kamu kepada orang-orang yang yakin kawani orang-orang yang punya keyakinan. Dengarkan daripada mereka keyakinan mereka. Selalu ikuti mereka agar yakin kamu kuat seperti yakin mereka. Nah, cari orang-orang yang pernah berhasil dengan keyakinannya itu. Musidin tuh bahari bagawi di situ haram, tapi sini wani keluar. Sekarang sini sugih pada dahulu Nah, datangi sidinnya. Kayak apa pian bahari nang itu? Aku ge yakin. Nah, yakinnya ini nang kita cari, kita pelajari. Cari orang-orang yang yakin. Kemanapun mereka, ikuti mereka. Sekedudukan dengan mereka. Sehingga yakin yang ada pada diri orang itu memancarkan ke dalam hati kita. Hati kita pun ikut menjadi yakin akhirnya. Itu kalau hendak dapat keyakinan amun dikawani orang yang kali yakin bertambah kali yakin orang yang mencari keyakinan nang kayak itu nah duduk-duduk di warung dudukan dudukan di gardu duduk bertambah kali yakin hati duduk di tempat-tempat orang yang yakin maka keyakinan orang itu akan memancar tembus ke dalam hati kita yang kali yakin ini liyakwa yakinukum kama kawiyah yakinuhum agar kuat yakin kamu ujar Nabi sebagai ujar Imam Ghazali uh, kata Imam Ghazali liyakwa yakinukum agar kuat yakin kamu kama kawiyah yakinuhum sebagaimana kuat yakin mereka itu nah para muhibbin rahimakumullah selanjutnya hikmah yang ke-55 minal hikam atahiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. هذا الذين أنت عليهم وعلى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة أيها راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك